Segala puji dan syukur kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah. Demi Allah, sungguh tidak ada nikmat yang paling mulia, yang paling agung yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia ini. Daripada nikmat iman dan Islam, daripada nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Karena itu modal utama kehidupan dunia dan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat tauhid dengan mempelajari, dengan mendalami, memahami isi kandungannya, memuliakannya, mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Mempelajari sunnah, mendalaminya, memperjuangkannya, mendakwakan kepadanya, membela sunnah. Karena itulah hakikat dari syahadatan yang kita selantiasa ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua kita semoga seluruh kaum muslimin berhidayah dan petunjuk oleh Allah untuk memahami hakikat kedua syahadatin dan mensyukuri nikmat tersebut. Mempelajarinya, memuliakannya, mengamalkannya dan menjadikannya sebagai landasan hidup. Ikhwatalima rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam. Mari senantiasa kita perbanyak mengucapkannya. Terkhusus di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita curahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada habibina wa sayyidina wa syafi'ina inda Allah yaumal qiyamah wa uswatina وإمام المسلمين وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد إخوة الإيمان para pemirsa rahimakumullah Kembali kita dimuliakan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan tentang akidah tentang tauhid, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari akidah yang benar. Mempelajari akidah itu tauhid. Mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati secara spesifik pembahasan tauhid akidah seringkali dinamakan pembahasan tauhid karena yang paling utama dalam pembahasan tauhid adalah berkaitan dengan la ilaha illallah. Kemudian kita sering membahas tentang bagaimana meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita menyuarakan, menyerukan, mendakwakan. Karena itulah hakikat dari Muhammad Rasulullah. Itulah landasan hidup kita. Hidup yang tidak dibangun di atas Muhammad Rasulullah. Hidup yang tidak dibangun di atas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hidup yang tidak ada gunanya. Hidup yang harus dibangun di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah yang hakikatnya adalah ketulusan, keikhlasan hidup dan mati kita. Sehingga tauhid menjadi harga mati bagi kita. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Apa arti hidup kita kalau kita tidak mengenal tauhid? Perkara yang paling utama yang diwajibkan oleh Allah. Apa arti hidup kita? Ternyata kita tidak kenal kepada Rasulullah yang merupakan uswa dan kedua kita. Tapi ingat, bertauhid, berakidah tidak cukup sekedar ucapan. Tidak cukup sekedar berkuar-kuar. Tapi adalah mempelajari. Tapi adalah mengetahui keutamannya. Yang lebih utama lagi adalah betul-betul menjadikan tauhid sebagai pedoman hidup, sunnah sebagai pedoman hidup, sehingga seluruh hidup kita, seluruh ibadah dan ketaatan kita hanya tulus pada Allah dan hanya berlandaskan sunnah Rasul. Itulah hakikat tauhid. Kaum muslimin sudah datang waktunya bagi mereka untuk mengintrospeksi diri. Bahwa apa yang menimpa umat ini sebabkan mereka melalaikan perkara akidah, perkara tauhid, perkara syahadatin. Kebanyakan hanya bisa mengucapkan, tapi minoritas yang memahami hakikat. Maka kemuliaan tauhid terkikis dari diri mereka. Mereka tidak mengagungkan karena kehidupan mereka tidak diisi dengan tauhid. Perilaku dan sikap bertentangan dengan tauhid. Tradisi dan budaya-budaya jahiliyah masih menudai, mencampuri perilaku dan sikap dan hati mereka. Ikhwatal rahimakumullah. Mari kita betul belajar tauhid yang benar. Agar kita menjadi ahli tauhid. Mari kita memperjuangkan tauhid, menyeru umat kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah, membersihkan tauhid dari berbagai bentuk kesyirikan, membersihkan sunnah Muhammad Rasulullah dari berbagai bid'ah dan khurafat. Karena itulah makna yang sesungguhnya perjuangan, memperjuangkan agama Allah memperjuangkan tauhid, memperjuangkan sunnah yang merupakan kandungan syahadatin. Bagaimana aktualisasi syahadatin dalam kehidupan seharian kita. Ikhwatalima rahimakumullah. Inilah pentingnya belajar. Inilah pentingnya kita terus menggali, mempelajari ilmu yang mulia ini. Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Ikhwatalima rahimakumullah. Kembali kita mudarasah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang seperti biasa kita mengkaji membahas akidah tohawiyah yang dalam pensyarahannya kita mengambil atau menyadur dari kitab syarh akidah tohawiyah al-imam lil-imam Ibnu Abil Izzal hanawi pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tauhid asma wa sifat yang pada kesempatan kali ini kita akan ya berbicara tentang ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Nama-nama yang mulia. Bahwa kesempurnaan tersebut merupakan sifat azali bagi Allah, kamalul mutlak di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Dan juga al-qudrah, Allah yang Maha Kuasa. Yang berarti kekuasaan dan juga berarti penetapan, takdir, penentuan. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa rahimallahu jami'a a'immatil Islam, a'immatis sunnah قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا مؤقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده Adapun artinya kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi khalaqal khalqa bi'ilmih Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya wa qaddara lahum aqdara dan telah menetapkan ya segala ketetapan takdir bagi mereka. وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا dan juga telah menetapkan ajal bagi mereka. Walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi ya baginya bagi Allah sebelum dia menciptakan mereka, menciptakan makhluknya. Wa alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat sebelum dia menciptakan mereka. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Dan dia memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan melarang mereka dari berbuat maksiat terhadapnya. Wa kullu yajri bi taqdiri. Segala sesuatu berjalan atau terjadi dengan takdirnya. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن kehendaknya Allah pasti terlaksana tanfudu la masyiata lil ibad tidak ada kehendak bagi hamba-hamba kecuali masya'alahum kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka Fama sya'alahum kan, apa yang Allah kehendaki, apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Yahdi may yasha' Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa ya'simu wa yu'afi. Dan melindungi dan memberikan afiat kepadanya fadlan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu man yasha wa yakhdhilu wa yabtali adla dan Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan menghinakan serta memberikan cobaan kepadanya semua hal itu semata-mata keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله semua makhluk hanya berkutat ya artinya tidak keluar selalu berada di antara masyiatihi baina fadlihi wa adli ya di bawah kekuasaan Allah kehendak Allah di dalam kekuasaan dan kehendak Allah baina fadlihi wa adli antara karunia dan keadilannya wa huwa muta'alin anil adhadi wal andad dia maha tinggi ya maha suci maha tinggi dari lawan-lawan dan tandingan-tandingan la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amri tidak ada yang dapat menentang ya ketentuannya wa la mu'aqqiba li hukmi dan tidak ada pula yang bisa menolak hukumnya dan juga tidak ada wala ghaliba li amrih tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya amanna bidzalika kulli wa ayqanna anna kulla min indi. kita yaitu ahli sunnah beriman dengan semua hal itu yang telah jelaskan tadi dan sesungguhnya ya kita yakin dan kita yakin bahwa semua itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di, di dalam perkataan yang telah kita bacakan dan kita terjemahkan tadi ingin menjelaskan tentang ilmu Allah, kekuasaan dan takdirnya, kehendak dan permasalahan hidayah dan kesesatan. Kendati permasalahan takdir akan dibahas oleh beliau secara terperinci dalam pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Ya. Tapi beliau di sini menyebutkan pembahasan ini untuk menjelaskan tentang kekuasaan ya tentang ilmu kekuasaan dan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang meliputi mencakup yang berlaku yang terjadi semua hal itu tidak keluar dari kehendak dari kekuasaan dari keinginan ya Allah tabaraka wa taala dan juga beliau ingin membantah sekte Mu'tazilah yang mengingkari sifat Allah seperti ilmu dan yang lainnya. Begitu juga sekte Qadariyah termasuk ke dalam hal itu juga Qadar eh, Jahmiyah termasuk ke dalam hal itu juga orang Mu'tazilah yang mengingkari tentang kekuasaan Allah ya terhadap perbuatan makhluk, perbuatan manusia. Nah, dan juga yang mengingkari tentang masyiah Allah terhadap sebagian perbuatan makhluknya. Qala Imam Abu Ja'far Tahawi khalaqal khalqa bi ilmi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Ya. Menciptakan dari satu yang tidak ada menjadi ada semua dasarkan ilmu. Ya. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta ini menunjukkan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memiliki ilmu sebelum menciptakan. Tapi begitu diciptakan menunjukkan kepada makhluk pada hambanya bahwa yang menciptakan itu memiliki ilmu. Ya. Dan ini dipahami dari sisi syariat dan sisi akal. Logika yang sehat ya, menunjukkan kepada hal itu. Adapun secara syariat terdapat dalil dalam Al-Qur'an bahwa Allah memiliki ilmu dan ilmu Allah azali yang menyertai diri Allah ya semenjak Allah itu ada. Ya. Dan Allah yang wujudnya wujud azali. Ya. Wajibul wujud. Kendati ciptaan Allah <clears throat> ya terus ya berkembang Allah menciptakan bila dia menghendaki Allah ciptakan tapi Penciptaan merupakan sifat Allah yang telah dimiliki oleh Allah sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini. <clears throat> Berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Ya, ala ya'lam. Tidakkah dia mengetahui man khalaq yaitu siapa yang menciptakan wa huwal latiful khabir Allah yang maha lembut al khabir dan maha ya berilmu maha mengetahui kelembutan Allah maksudnya ya, Allah yang maha merahmati menyayangi hambanya ya sehingga segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah senantiasa disertai dengan kasih kasih, kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kerahmatannya. Inna Rabbi latifun lima yasha. Ya, bahwa Rabbku latifun lima yasha. Ya, maha lembut dalam perkara yang dia ciptakan, dia kehendaki. Sehingga kita mendapatkan segala sesuatu yang terjadi dengan izin Allah masih ada di sana makna kasih sayang dan kelembutan Allah. Seandainya Allah ingin membinasakan, bila menghendaki dan ingin membinasakan secara semua dan kemurkaan Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Tanpa ada sedikit pun di dalamnya makna kasih sayang, gak ada manusia yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Semua akan binasa dan celaka. Tapi masih ada di sana. Apapun yang kadang menimpa diri kita. Yang terjadi masih ada di sana makna kerahmatan dan kasih sayang Allah. kenapa pasti ada hikmahnya. Jadi Allah ala ya'lam man khalaq huwa latiful khabir. Menjelaskan pada kita yang menciptakan itu pasti berlandaskan ilmu. Ya. Allah mengetahui kemudian Allah ciptakan. Nah. Alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dia menciptakan sab'a samawat, ya, tujuh tingkat langit. Wa min al ardi mithlahun dan juga bumi seperti itu, tujuh lapis bumi. Perintah turun antara langit dan bumi, yatanazzalu amru bainahunna. Lita'lamu agar kalian mengetahui anna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu menjelaskan bagaimana korelasi hubungan antara ilmu dan penciptaan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmunya ya Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل, بالليل ويعلم ما jarahtum bin nahar Kata Allah, Allah memiliki mafatihul ghaib, kunci-kunci kunci-kunci ilmu gaib. Ya. Kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha tidak ada yang mengetahui illahu kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di laut, eh, di darat dan di laut, bil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Ya, tidak satu pun daun yang gugur kecuali ya Allah mengetahui. Subhanallah. Kita melihat ya alam ini begitu banyak pepohonan ya, tanam-tanaman yang memiliki daun Allah mengetahui dalam satu detik berapa yang gugur daun tersebut Allah mengetahui di dunia ini. Allah Akbar. Gak ada yang tersembunyi. Ya. Berapa jumlah yang telah gugur Allah tahu. Ya. Wama tasqutu min waraqatin min waraqatin ya. Daun apa saja yang gugur kecuali Allah ketahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabin dan juga tidak ada biji-bijian yang di dalam perut bumi Ya, petani begitu menanam, menebar benih. Allah tahu di dunia ini berapa benih yang ditanam. Ya. Dalam mengetahui kondisi benih tersebut kering atau basah. Dan kita tidak tahu apakah benih yang kita tanam akan tumbuh karena boleh jadi mungkin rusak atau dimakan ya serangga dan yang lainnya. Ya Allah mengetahui mana yang akan tumbuh dan petani tidak mengetahui apakah itu akan tumbuh. Allah yang mengatakan, "Illa fi kitabim mubin," semua itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan dialah Allah yang mewafatkan kita di malam hari yaitu begitu kita tidur roh kita tidak tahu kemana pergi roh kita. Kemudian dikembalikan oleh Allah. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Menunjukkan akan ilmu Allah yang maha luas dan ilmu tersebut mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang belum terjadi di masa yang akan datang kalau itu terjadi Allah mengetahui bagaimana hal itu terjadi dan apapun ungkapan atau perkataan kita untuk mengungkapkan ya untuk mendeskripsikan ilmu Allah maka sungguh lisan ini tidak mampu untuk mengungkapkan keluasan ilmu Allah tapi itulah yang kita ketahui sebatas dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ilmu Allah meliputi atau melebihi semua yang bisa mungkin kita ungkapkan ya tentang keluasan ya ilmu tersebut. Begitu juga secara akal, banyak ya dari Al-Quran dan jelaskan tentang ilmu tersebut. Secara akal, menunjukkan bahwa Allah memiliki ilmu. Berbeda orang Mu'tazilah mengatakan Allah alim tapi biduni ilmu, kata dia. Ini yang anehnya. Ya, di perbuatan dan akidah mereka. Allah memiliki nama Al-Alim, yaitu yang maha berilmu tapi tanpa ilmu. Ya, kok bisa begitu? berilmu tapi tanpa ilmu. Nah, begitu juga kita, kalau memperhatikan alam semesta ini, ya bagaimana ciptaan Allah, ya Subhanallah, begitu indah, rapi ciptaan Allah, ya tidak ada yang apa namanya itu yang jelek dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua dengan hikmah. Lihat alam semesta, ya bagaimana langit tanpa tiang, ya kemudian bagaimana bumi, gunung, ya, daratan, pergunungan, lembah, ya, kemudian sungai, laut, dan apa yang ada di dalam lautan, kemudian bagaimana galaksi dan planet-planet yang Allah ciptakan, bintang-bintang, matahari setiap hari terbit, tenggelam di sore hari, datang malam, terbit bulan, bintang, dan galaksi yang lainnya. Subhanallah. Setiap kita melihat, maka terlontarlah dari mulut orang yang beriman. Subhanak. Subhanak. Ma khalaq hadha batil. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaanmu. Nah. Ikhudal lima rahimakumullah. Kemudian, ya, Al-Imam Abu Ja'far menjelaskan wa qaddar lahum aqdar dan Allah telah mentakdirkan ya, telah menentukan lahum bagi manusia bagi makhluknya aqdar ketentuan takdir ya pembahasan takdir ini juga akan jelaskan oleh beliau pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya ya dan sebagaimana akidah ahli sunnah salah satu keimanan kita adalah iman kepada takdir bahwa segala sesuatu yang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang takdir Allah. Semua yang terjadi. Telah ditakdirkan. Apapun yang terjadi di permukaan bumi semua itu terjadi dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdir. Telah ditakdirkan, telah ditentukan ya takdirnya ketentuannya. Sehingga akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan iman pada takdir kita meyakini bahwa apa yang terjadi semua dengan izin Allah dan telah tertulis ya sesuai dengan ketentuan di Lauhil Mahfuz. Nah. Qala subhana inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya ya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir sesuai dengan ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Wa qala subhanahu wa kana amrullah qadaran maqdura dan ya perintah dan keputusan Allah urusan Allah itu qadaran maqdura suatu takdir yang telah ditentukan Bila Allah memerintahkan suatu, bila Allah menghendaki suatu terjadi, ya semua itu dengan sesuai dengan berlandaskan takdir Allah Subhanahu taala. وقال سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Allah yang menciptakan fasawwa kemudian menyempurnakan ciptaan tersebut walladzi qaddara fahada kemudian Allah takdirkan kemudian memberikan hidayah Hidayah secara umum. Semua makhluk diberi hidayah oleh Allah secara umum. Hidayah yang berarti ya kemudahan dari Allah untuk melakukan hal-hal sebab-sebab sarana ya wasilah untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing dari makhluk ya manusia hewan ya semuanya makhluk hidup. Diberi hidayah oleh Allah, hidayah apa? Hidayah secara umum. Ya. Dalam hal ini tidak membedakan <clears throat> antara yang beriman dan kafir, antara manusia dengan hewan. Semua diberi kemudahan. Ya. Dan juga Allah berikan pada masing-masing dari mereka sesuatu yang bisa mempertahankan hidupnya. Ya. Subhanallah. Dimudahkan urusannya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kalau mentakdirkan. Tapi tentu takdir yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecintaan ini hanya diberikan pada orang beriman. Artinya orang yang beriman yang mendapatkan kemudahan. Karena mereka mengikuti jalan kemudahan tadi. Ya, ini adalah takdir al-azali. Takdir secara umum dalam kitab induk. Ya. Itu Allah takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi selama masa ya 50.000 tahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qaddara Allah maqadir al-khalaiq أو مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Allah telah mentakdirkan ya, seluruh takdir ketentuan takdir yang berlaku ya kepada makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsina alfasana 50 ribu tahun subhanallah dan tatkala Allah takdirkan itu sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 tahun, 50 ribu tahun, nah, 50 ribu tahun, dan itu aras telah ada. Jadi aras makhluk yang pertama Allah ciptakan dan berada di atas air Wakana arshu arshuhu 'alal ma. Bukan air yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Karena aras yang paling tinggi maka ternyata di sana ada air ya dan Allah ciptakan aras dan aras itu ada di atas air dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi tersebut dan arasnya telah ada ya baru setelah itu Allah ya berkehendak istawa alal arsh tinggi di atas aras kendati sifat ketinggian itu merupakan sifat zat Allah tapi dipilihnya aras Allah ya beristiwa di atas aras itu setelah penciptaan langit dan bumi. Dia <clears throat> khalaqa سبع سماوات خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش menciptakan langit dan bumi selama enam waktu enam hari kemudian Allah istawa ala al-arsh dan arsh sebelumnya telah ada tapi ikhtalima rahimakumullah menunjukkan pada kita bahwa ini kekuasaan Allah meliputi takdir Allah ya yang tidak satu pun luput dari takdir tersebut tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba kebetulan, tidak ada itu. Jadi perlu kita luruskan ya sebagian ya, perkataan atau mungkin ungkapan kita terhadap sesuatu ya. Terkadang kita mengucapkan kebetulan tiba-tiba ya mungkin kebetulan ya kena yang dalam pandangan manusia. Tapi kalau itu maksudnya ya takdir maka tidak ada yang kebetulan yaitulah takdir yang terjadi ya maka yang lebih utama inilah takdir Jadi, karena ditakdirkan terjadi begini ya ikhwatul rahimakumullah kemudian setelah itu ya wa daraba lahum ajalan Kata Imam Abu Ja'far Tahawi, Allah menentukan bagi mereka seluruh makhluk ajal, ajal mereka. Ya. Ini di antara iman kepada takdir, di antara yang ditentukan oleh Allah adalah ajal, umur. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena tidak demikian Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan sebab-sebab yang naam, sebab-sebab untuk menambah umur. Nah, dan juga Allah mentakdirkan sebab-sebab kematian dan semua itu dalam rangkaian dan lingkup apa namanya ruang lingkup takdir. Ya, kan itu takdir Allah dan kan tapi kita tidak mengetahui. Jadi bila datang ajalnya telah ditentukan oleh Allah maka tidak akan ditunda dan tidak akan dimajukan. Qala subhanahu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila telah datang ajal mereka tidak akan ya ditunda dan tidak akan dimajukan ya sekejap pun. Nah, tidak ditunda dan tidak dimajukan sesuai dengan takdir. Ya. Dan terkadang bahkan Allah mentakdirkan bukan terkadang Allah mentakdirkan ya bila seorang ajalnya sampai pada tempat tertentu pada waktu tertentu Allah mentakdirkan membuat seorang itu pergi ke tempat itu. Maka di sana dia menemukan ajalnya. <clears throat> Karena itu tadi ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nyata dalam hidup betapa banyak kita melihat seperti itu. Dia sehat-sehat saja biasa, dia pamit pada orang tuanya, keluarganya, anaknya semua dia pergi untuk menjemput sesuatu. Ya. Tapi ternyata dia menjemput atau menjumpai atau menemui ajalnya tempat tersebut dan tidak tahu seorang pun ya sehingga dalam ayat disebutkan bahwa la nafsun bi ayyi tamut tidak jiwa tidak tahu di mana dia akan menjumpai kematian itu ya qala subhanahu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala ya tidaklah seorang jiwa akan meninggal kecuali biiznillah dengan izin Allah. Semua itu kitab ketentuan yang muajjal yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Sahih Muslim ya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu باليوم تركا قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت, قد سألت الله لآجال مطروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لم يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر ولن يؤجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. Ini hadis الإمام مسلم Kata Abdullah bin Mas'ud, Ummu Habibah, ya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah ya putrinya Abi Sufyan dan saudari dari Muawiyah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma amti'ni bi zauji Rasul. Ya Allah, berikan kesenangan kepada aku. Ya, di dunia ini bi zauji dengan adanya ya suamiku itu Rasulullah dan juga dengan adanya ayahku yaitu Sufyan <clears throat> dan juga dengan saudaraku Muawiyah. Dia meminta kepada Allah kesenangan ya, di dunia ini dan keberadaan dia di sisi Nabi sebagai anak dari Sufyan, Sufyan dan juga saudara dari Muawiyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan Qad sa'altillah li ajalin madrubah. Engkau wahai Ummu Habibah telah memohon kepada Allah ya li ajalin madruba untuk suatu ajal yang telah ditentukan. Ya. Wa ayamin ma'dudah dan hari yang telah dihitung, telah ditentukan. Wa aqsab arzaqin maksuma dan rizki yang telah dibagi oleh Allah. Semua telah ditentukan. Ajal, waktu, ya, dan rezeki. Itu semua telah ditentukan. Pasti akan diberikan. Dan seorang tidak akan mendapatkan, tidaklah meninggal kecuali bila dia telah menikmati semua rezeki yang telah Allah takdirkan baginya. Lan yu'ajjila syai'an qabla tidak akan disegerakan oleh Allah suatu pun ya sebelum waktunya. Dan tidak akan ditunda oleh Allah dari waktunya. Tapi sekiranya wa ummi habiba law sa'altillah ayyu'idaki min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr lakana khairan wa afdal sekiranya engkau wahai ya Ummu Habibah memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkanmu dari azab di neraka dan azab di alam kubur tentu hal itu lebih baik dan lebih utama di sini kita mengambil pelajaran bahwa <clears throat> tentunya perkara dunia dan semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hendaknya orientasi kita ya hendaklah orientasi akhirat jangan sampai ya ambisi kita untuk dunia untuk mencari harta mencari rezeki ya dan juga untuk memanage ya membuat berbagai program untuk masa depan kita itu menjadi perhatian utama kita sementara kita lupa kepada negeri akhirat. Yang seharusnya orientasi akhir lebih utama. Dunia kita jalani, nah. Kita tentukan ya berapa hari ke depan, pekan ke depan, sebulan ke depan saya ingin Program tidak ada masalah. Tapi ketahuilah sehebat apapun kita, sesungguh apapun kita dalam meraih ya banting tulang energi terkuras waktu habis pergi pagi pulang petang atau malam dan itu ketahuilah tidak akan menambah bagian takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merubah. Artinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal itu membuat kita lalai. Kan ini lebih utama bagaimana Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan menyelamatkan dari azab kubur. Kata Nabi, "Hadza khairan wa afdal." Ini lebih utama dan lebih baik. Tapi juga jangan salah dipahami bahwa kita harus berusaha. Jangan berpangku tangan. Ya udah ditakdirkan semua, berarti saya nggak berusaha. Nggak salah. Kita berusaha. Ya, melakukan sebab-sebab dan sarana wasilah untuk mendapatkannya. Tapi jangan sampai itu menjadi orientasi utama kita dan melalaikan dari tujuan utama agar ya yaitu selamat di akhirat dari api neraka dan dari azab kubur. Itu lebih utama. Ikhwatal lima rahimakumullah. Ini hal yang berkaitan dengan masalah takdir. Berkaitan dengan masalah takdir harus kita pahami tidak ada pertentangan antara takdir dan usaha. Karena usaha itu juga merupakan sebab yang Allah takdirkan. Nah ini menjelaskan kepada kita bahwa semua telah ditentukan, ajal telah ditentukan. Kemudian ada pembahasan yang ini akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan masalah ajal ini. Karena di sini ada yang menyelisih yaitu Mu'tazilah. Ahli sunnah mengatakan bahwa seorang yang terbunuh, maktul, itu dia mati sesuai dengan ajalnya. Adapun orang Mu'tazilah mengatakan ini sekte, menyimpang tentunya. Kalau dia mati berarti sebelum ajalnya kata mereka. Terputus ajalnya. Ya kalau di ajalnya mungkin dia 60 tahun, tapi tinggal 50 tahun dia dibunuh. Berarti terputus, masih tersisa kata dia 10 tahun. Jadi terputus ajalnya, tidak sampai pada ajalnya. Ini perkataan yang batil yang sahih akidah ahli sunnah wa jamaah bahwa yang terbunuh yang dibunuh itu mati sesuai dengan ajalnya Allah telah mengetahui telah mentakdirkan dan memutuskan bahwa kematian dia disebabkan oleh apa? dibunuh karena Allah telah mentakdirkan manusia yang mati sebab karena sakit sebab karena terbunuh disebabkan mungkin Eh, bangunan yang runtuh disebabkan kenapa? Gempa, tsunami, kebakaran, ya, tenggelam. Dan itu sebab-sebab semua. Dan Allah telah mentakdirkan itu semua, telah menentukan. Maka bila datang sebab tersebut datang ajalnya, itulah takdir. Maka sebab kematiannya lah terbunuh. Dan itulah ajal dia. Itulah takdirnya. Nah, itulah takdirnya. Nah, Adapun perkataan Mu'tazilah tadi ini menunjukkan bahwa Allah berarti tidak mengetahui. Ya, dari takdir begini, oh ternyata dia mati sebelum ajalnya, berarti tidak mengetahui dia mati sebelum ajalnya. Ya. Ini jelas akidah yang batil, ya, tidak sesuai dengan akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Lalu bagaimana dengan mungkin ada yang bertanya doa bagaimana dengan doa? Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan hadis ya, hadis Tauban radhiyallahu an. Rasul mengatakan, "La yaruddul qadar ila الدعاء dua Wa la yazidu fil umri ila al-birr. Wa inna ar-rajul Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur seorang kecuali albir kebaikan. Dan seorang terhalang mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang dilakukan. Ya. Apakah ini merubah takdir? Sebagai jawabannya tidak merubah takdir. Tapi semua itu telah ditakdirkan. Jadi Allah telah mentakdirkan sesuatu. Ya. Tapi menakdir sebab untuk menolak sesuatu tadi. Contoh seorang, seorang ya Allah takdirkan akan menimpa dirinya. Ya. Cobaan, ujian. Tapi Allah takdirkan bahwa bila dia berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, Allah selamatkan dia, Allah lindungi dia. Maka dia selamat. Jadi apa yang takdirkan? Kemudian Allah mentakdirkan kalau dia berdoa. Kalau seandainya tidak berdoa, tidak ingat kepada Allah, ya ditimpa oleh musibah tersebut, yaitulah takdirnya. Itulah ketentuannya. Begitu juga masalah umur. Kendatilah masanya para ulama apakah keberkahan umur itu ditambah atau betul umurnya bilangannya ditambah. Ya, terlepas dari perbedaan tersebut, ya. Tapi ini semua tidak terlepas dari makna takdir tadi. Jadi berbuat kebaikan, silaturahim misalnya. menaradaan arada an yunsa fi umrih wa yuwassa fi rizqih falyassir rahim. Para siapa yang ingin panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka silaturahim. Silaturahim minal bir, kebaikan. Arti Allah menentukan umur si fulan sekian. Tapi ditentukan juga kalau dia berbuat baik, lakukan kebaikan, nyambung rahim, ditambah umurnya. Semua dengan izin Allah. Arti tidak ada juga yang berubah, karena perubahan tadi dengan izin Allah ditakdirkan. Sampai pun perubahan ditakdirkan. Iya. Seorang jahil lalu berubah menjadi berilmu, apa sebabnya? Dia belajar. Jahil ditakdirkan, dia belajar ditakdirkan, hasilnya berilmu ditakdirkan. Semua lingkaran takdir. Nah, dan seorang ya akan terhalang mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Nah, rezeki telah ditentukan dia akan mendapatkan tapi dia berbuat maksiat Allah itu sebab Allah menjauhkan dari dari orang tersebut ya rezeki dan karunia-Nya karena barang siapa yang bertakwa dibukakan pintu kemudahan wa may yattaqil yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib barang siapa yang bertakwa Allah bukakan pintu ya baginya dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga ya kenapa ketakwaan sebaliknya kalau dosa menyebabkan itu penghalang rezeki, sulit hidupnya. Maka sungguh sangat disayangkan kita mengeluhkan kesulitan. Ya, ekonomi sekarang ya carut marut kan begitu. Semua harga barang apa semua sulit mendapatkan rezeki kan mungkin seterusnya untuk kebutuhan hidup. Tapi kita lupa. Kita tidak introspeksi diri. Mungkin banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka seperti ini kejadiannya. Ya. Tapi kita minta kepada Allah ya, akan dimudahkan urusan oleh Allah. Maka carilah rezeki yang telah ditentukan dengan ketakwaan dan amal soleh. Jangan dengan bermaksiat. Nah, ikhtalima rahimakumullah. Taib, ya e, kayaknya tidak bisa kita lanjutkan karena pembahasan setelahnya akan berkaitan dengan masalah e, masyiatullah dan ini juga pembahasan perlu ya rincian yang waktu tidak akan memungkinkan untuk dilanjutkan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan tentang masyiatullah dan tentang juga ya keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiqh atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faidahnya dari ilmu yang telah disampaikan, pembahasan kitab uh, syarah kita Tohawiyah mengenai takdir. Ya, mudah-mudahan Allah swt memberikan pemahaman yang lurus dan benar kepada kita mengenai takdir ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa ataupun mendengar yang ingin bertanya langsung Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa memberikan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, eh, pertama kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz dari layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada dari list di Pekanbaru dan penanya yang lainnya tidak sebutkan nama dan tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz apa hubungannya takdir dengan ikhtiar dan tawakal juga dengan doa apakah kodo dan kodar ini e, keduanya bisa berubah dengan doa Ustaz mohon penjelasannya supaya kami tidak salah dalam memahami takdir ini Nah. Taib, terima kasih kepada saudari yang bertanya dan juga para pemirsa rahimakumullah. Apa hubungan ya takdir dengan ikhtiar, dengan tawakal, dengan doa? Apa itu bisa merubah dengan doa bisa dirubah takdir? Taib, hubungannya sangat erat sekali. Takdir berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Allah mentakdirkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kana amruhu qadran maqtura. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. <clears throat> Jadi Allah mentakdirkan. Ya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang takdir tersebut mencakup ya Allah mengetahui kemudian Allah tulis di Lauhul Mahfuz dengan memerintahkan qalam. Kemudian bila itu terjadi, semua dengan izin Allah dan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ikhtiar, tawakal dan doa itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba karena mereka yang ikhtiar memilih. Mereka yang tawakal. Mereka yang berdoa. Perbuatan hamba tapi itu masuk dalam takdir Allah yang telah Allah takdirkan juga. Nah, adapun masalah takdir azali itu semata-mata perbuatan Allah. Allah mentakdirkan. Manusia tidak bisa mentakdirkan. Tidak menentukan. Mereka hanya berusaha. Dan di antara takdir yang Allah tentukan adalah Allah memberikan kepada makhluk ikhtiar, pilihan. Allah memberikan kepada mereka usaha, berdoa, juga masyia kehendak. Allah memberikan kepada mereka kudrah, kekuatan. Dan Allah perintahkan mereka untuk bertawakal. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakkallah kepada Allah kalau orang beriman dan berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku, kabul, aku kabulkan. Dan di antara hal yang Allah takdirkan itu ikhtiar mereka. telah tertulis si fulan ya takdirkan kepadanya rezeki dia akan mendapatkan sekian Kemudian Allah takdirkan dia berikhtiar berusaha, maka dia dapatkan. Kemudian Allah mentakdirkan dia akan bertawakal dalam mendapatkan rezeki tersebut. Dia berusaha kemudian tawakal, kemudian berdoa. Semua itu ditakdirkan. Jadi hubungannya sangat erat sekali. Ya. Dan kita harus berikhtiar, harus tawakal, berdoa untuk mendapatkan apa? Apa yang ditakdirkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu berapa kadar misalnya rezeki atau berapa ya kebaikan yang akan kita dapatkan atau kejahatan yang mungkin tak akan menimpa kita kita tidak tahu baru kita tahu hal itu semua bila telah terjadi maka di situ kita mengatakan hada qadarullah inilah takdir masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan tidak dikehendaki tidak terjadi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kenapa akan meminta pertanggungjawaban dan akan mengazab atau memberikan pahala atau mengazab orang yang berbuat dosa, berpahala yang berbuat ketaatan. Kenapa? Karena itu ikhtiar mereka. Karena itu perbuatan mereka, usaha mereka. Ya. Kendati semua terjadi dengan izin Allah. Allah mengizinkan dan mereka berkehendak Allah mengizinkan terjadi maka mereka lah yang sholat mereka yang berpuasa mereka lah yang berhaji umrah mereka yang baca Al-Quran dan Allah izinkan terjadi hal itu tapi karena yang terjadi itu yang baik maka Allah cintai Allah beri pahala tapi sebaliknya ada yang melakukan waliyazubillah berzina atau mencuri merampok ya makan yang haram dengan izin Allah tapi Allah murka karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima hal itu. Nah, semua itu adalah hubungannya dengan apa? takdir. Sehingga kata para ulama ya, larilah dari takdir kepada takdir. Keluarlah dari takdir masuk ke takdir. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin selamat ya Gimana selamat? Selamat dari bencana. Selamat dari musibah. Itu kan semua telah ditakdirkan. Jadi tsunami, ya, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, ya. Semua itu dengan izin Allah, takdir Allah. Dan itu bencana, bahaya, bisa ya, menelan korban ribuan, ratusan ribu manusia yang binasa dalam sekejap. Lalu bagaimana kita selamat dengan itu? Ya, jauh-jauh hari sebelumnya kita kembali kepada Allah. Gimana kembali kepada Allah? Bertauhid yang benar. Ya ikuti sunnah. Ya ikuti syariat Allah. Jangan buat maksiat dan dosa. Karena itu sebab. Allah telah mentakdirkan menyebabkan bahwa semua diazab dengan dosanya. Wa kulun akhan nabi dhambi. Nah begitu. Jadi ada kaitan dari satu sisi memang tidak ada kita sama sekali intervensi kita dalam masalah tapi dari sisi lain kita punya ikhtiar, punya ya andil dalam hal itu. Sebatas ikhtiar, kekuasaan dan kehendak. Tapi itu semua tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita memahami permasalahan takdir. Jadi sangat simpel sebenarnya. Ya, karena kullu syai'in biqadar, segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukuran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya kami berikan kesempatan silahkan di layanan yang telepon di 0218236543. Halo? Silahkan, mungkin saudara yang terhubung, halo? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Pekanbaru, Umu Sabila di Pekanbaru. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan Ibu, mohon maaf sudah terhubung Ibu dengan uh, telepon kami dan mohon dikecilkan iya. volume televisinya. Iya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, bagaimana kita memahami Pak Ustadz? Seandainya kita kan udah baca doa doa zikir pagi petang. Allahumma ini as'aluka ahwa. Berarti berarti di sana kita udah minta kesehatan, sehat walafiat, harta dijaga, dunia akhirat. Jadi tapi terjadi juga uh, musibah itu Pak Ustadz gimana kita memahaminya Pak Ustaz setelah kita udah berdoa udah berusaha berdoa setiap pagi sore tapi musibah itu tetap terjadi ditimpa penyakit ditimpa musibah harta hilang misalnya Pak Ustaz bagaimana kita memahaminya Pak Ustaz mohon penjelasannya Sukron, jadab, Allah khair jazakillahu khairah barakallahu fiqh ya silakan Ustaz Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Jadi kita telah memohon pagi petang ya siang malam memohon ya Allah ya berikan keselamatan padaku ya harta jiwa ya keluarga anak cucu semua ya ingin selamat kata berdoa benar itulah cara yang benar karena Allah perintahkan memohon kepadanya. Ya. Tapi kita adalah hanya menjalani sesuatu yang telah ditakdirkan dan tidak akan berubah. Tapi itu usaha dan kita tidak tahu ya. Apakah dengan sebab atau doa yang kita lakukan <clears throat> telah cukup untuk menolak mungkin musibah yang turun atau mungkin ya suatu yang belum siap atau belum cukup untuk menolak hal itu. Banyak faktor. Ya. Intinya tidak ada bermasalah dalam zikir dan doa kita. Kita terus berdoa, berzikir, mohon keselamatan. Itu ikhtiar kita. Itu ikhtiar kita. Tapi dalam kita berikhtiar, <clears throat> Allah memiliki pilihan yang lain. Bila ikhtiar kita dan kehendak kita kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diselamatkan. Terpenuhi. Tapi ternyata seandainya ya ternyata bila Allah tidak menghendaki, kendati kita menghendaki, maka terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan itulah takdir. Itulah takdir. Ya. Sebagaimana dalam kehidupan kita sakit, sehat dan sakit, itulah kehidupan. Kita sakit, itu ada sebabnya. Kemudian begitu kita sakit, ingin kesembuhan kita berobat. Berobat, pergi ke dokter spesialis yang berkaitan dengan penyakit kita. Dokter memberikan resep. Ini resepnya dan cara minumnya. Ya, kita ikuti ya nasihat dokter dan cocok obat tadi sembuh kesembuhan takdir dari Allah proses tadi pengobatan tadi takdir dari Allah kita minum obat takdir dari Allah dokter yang memberikan resep takdir dari Allah sehingga apa semua rangkaian takdir yang tidak bisa terpisah dari kehidupan dan apa yang terjadi tadi sebaliknya begitu juga kita berdoa nah oleh karena itu dalam hal ini <clears throat> Allah telah menjamin. Allah telah ya berjanji. Tidak ada yang tidak dikabulkan dalam berdoa. Kecuali bila orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Ya. Seperti mungkin makanan dan minuman yang haram. Maka ditolak doanya. Atau hati yang lalai. Atau hanya dia tergesa-gesa mengatakan saya telah berdoa berdoa berdoa juga masih ditimpa begini dan seterusnya kok tidak dikabulkan itu nama istiqjal ya kita yakin saya yakin yakinnya jangan kita mempermasalahkan ya diterima atau tidaknya itu telah pasti tapi permasalahannya kita yang harus mengintrospeksi diri yang meragukan apakah doa kita ini telah betul memenuhi syarat standar yang atau syarat yang layak sehingga doa akan diterima. Nah, itu. Maka kita introspeksi, mungkin ada sesuatu yang kurang ke kekhusyukannya. Ya. Tapi ketahuilah bila itu semua telah terlaksana, telah khusyuk, mengharap kepada Allah, ya disertai dengan pujian kepada Allah, terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan, itulah takdir. Dan ketahui itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa seandainya Allah memberikan yang lebih dari itu, mungkin itu membawa kepada petaka dan musibah baginya. Maka diberikan oleh Allah. Begitu. Dan bila doa kita baik dan hati khusyuk dan tidak tergesa-gesa dan tidak melampaui batas dalam berdoa, kemudian makan dan minuman kita, gizi dan minuman selamat dari hal yang haram, maka Allah kabulkan. Tapi dalam bentuk mengabulkan doa tadi, ada kalanya langsung Allah berikan di dunia ini ada kalanya Allah tabungkan di akhirat ditabungkan oleh Allah ya sebagai di rekening kebaikan akhirat kita kemudian boleh jadi Allah menyingkirkan dari kita musibah ya yang kita tidak menduga tapi dengan doa kita disingkirkan Allah itu bentuk dari Allah mengabulkan doa jadi kaum muslimin para pemirsa berdoalah Allah pasti mengabulkan udu'uni astajib lakum pasti berdoa ya berzikir dan zikir termasuk doa. Ya, zikir termasuk doa. Nah, maka jangan kita bosan, tidak perlu ya uh, mempermasalahkan hal ini, tapi terus berdoa, terus memohon kepada Allah. Karena semua itulah kebaikan dunia dan akhirat. Nah, permasalahan ada sakit, ada sehat itu kan ujian. Allah diuji. Nikmat itu ujian juga. Wa nabluukum bisyarri wal wal syarri wa bil khairi fitnah. Kan begitu. Kami uji kalian dan kebaikan dan kejahatan sebagai fitnah uja, ujab, uh, ujian dan cobaan. Nikmat banyak harta ujian juga. Tidak punya harta ujian, sehat ujian, sakit ujian. Ya. Anak istri ujian. Ya, begitu. Diuji semua kenapa? Kalau punya rezeki, dia syukur enggak? Diuji oleh Allah. Kalau dia empat musibah, sabar enggak? Diuji oleh Allah. Bahkan bila Allah ingin mengetahui memuliakan seorang hamba, diuji dengan sebuah musibah, kemudian dengan musibah tersebut Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Sampai duri yang menusuk dia itu Allah akan ya menghapuskan dengan tusukan tersebut ya apa dosa dia. Jadi semua hidup ini subhanallah kalau kita mengimani dengan uh, konsep takdir yang benar tadi, nyaman dan tenang. Tidak ada keluh kesah. Ya, kita hamba Allah ya siapa yang mengira ya kan seorang bapak misalnya mengantarkan anaknya untuk tahfidzul Quran di suatu tempat ternyata datang gempa ya anak ikut tenggelam dalam siapa yang mengira tidak ada maka bekali diri dengan takdir dan ya terus ya hibur diri dengan takdir lari dari takdir berdoa, ibu yang berdoa, kita yang berdoa, berzikir, itulah takdir. Allah mentakdirkan itu sebab dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi takdir. Maka kita hidup dalam lingkaran takdir, enggak bisa keluar. Enggak ada yang bisa keluar dalam lingkaran takdir. Ya, keluar dari takdir masuk takdir yang lain. Begitu. Masuk dari lain, keluar dari takdir yang lain. Semua dalam lingkaran takdir. Maka jika demikian kita mengatakan bahwa apa yang Allah takdirkan tidak menimpa kita, tidak akan menimpa kita. Dan apa yang Allah takdirkan yang menimpa kita tidak akan meleset dari kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik sekalian jazakallahu khair atas jawaban oleh saya demikian untuk yang bertanya Ibu yang di Pekanbaru dan selanjutnya ada pertanyaan kami angkat di lain pesan singkat kembali ada pertanyaan dari hamba Allah disebutkan tempatnya ya Ustaz saya ingin bertanya saya pernah mendengar satu hadis yang eh, kurang lebih bunyinya bahwa pandangan ain atau pandangan dengki dari orang lain bisa mendahului takdir. Apakah hadis itu sahih Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pandangan mata, ain itu ya Eh, tidak diragukan bahwa pandangan mata itu sangat eh, berpengaruh. Ya. Bila seorang melihat sesuatu, dia takjub, ya, tapi lupa dan mengagungkan dan mensucikan Allah bertasbih atau takbir pada Allah, ya, atau memuliakan Allah, maka pandangan mata tersebut akan bisa ya, mempengaruhi ya, sesuatu yang dipandang bila seorang itu mungkin atau dia sebagai uh, mungkin manusia bisa dia sakit atau ditimpa suatu bila mungkin kendaraan bisa menjadi rusak atau yang lainnya jadi sangat berbahaya pandangan mata bahkan ya mayoritas dari penyebab dan sebagian hadis sebutkan ya kematian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan pandangan mata al ain haq maka tidak diragukan. Adapun ya tentang masalah tadi pandangan mata itu mendahului takdir. Allah alam saya tidak tahu lafaz seperti itu Allah alam, tapi yang jelas takdir itu mendahului semuanya. Kenapa pandangan mata itu masuk tadi takdir? Artinya begini. Dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Dia melihat, Masya Allah cantiknya sesuatu ini. Indah sekali. Lupa dia, subhanallah. Ya. Mengagungkan Allah atau tabarakallah, barak, tabarakallah, ya ma, baik Allah dan ma berkah. Maha suci Allah. Masya Allah. Ya. Lupa dia. Nah, tak dia lupa, maka ain itu punya hak berbahaya akan bisa nimpa. tak lupa dia, maka sesuatu yang dia lihat itu terkena sakit atau mungkin rusak atau yang sejenisnya. Dan itu semua rangkaian takdir. Adapun mendahului takdir dalam artian ya tidak masuk takdir kemudian takdir itu baru terjadi. Ya tidak seperti itu. Karena Allah telah mengtakdirkan bahwa pandangan mata itu ya, Allah takdirkan pandangan mata bisa berpengaruh. Tapi kalau seandainya yang memandang itu mengagungkan Allah, ya, mensucikan Allah, tidak terjadi. Bila dia tidak melakukan maka akan terjadi. Itu semua takdir. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan bisa mendahului takdir. Karena semuanya pandangan tersebut juga ditakdirkan oleh Allah bisa mempengaruhi. Sebagaimana penyakit yang lain jadikan sebab sebagai mungkin kematian atau mungkin sebabkan mungkin terjadi waliyazubillah berbagai penyakit menyebabkan kematian. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit tersebut bisa mematikan. Ya, seperti itu. Jadi intinya tidak keluar dari takdir baik yang kita ketahui atau yang telah ketahui atau mungkin yang sedang kita jalani atau yang belum kita jalani maka semua itu adalah dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala kulihan mungkin lafaz hadis seperti itu mungkin kembali saya koreksi cek ya bahwa pandangan itu mendahului ya takdir. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik sekian atas dan selanjutnya Iya, mungkin kami akan berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Sudah yang terhubung, mungkin silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sukabumi. Iya, silakan. Hmm, assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Iya, silakan. Apa syariat orang yang meninggal karena bunuh diri dan melakukan maksiat itu termasuk takdir dari Allah? Nah, baik. Terima kasih banyak. Eh, yang Iya. iya. Jazakallah khair. Nah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih kepada hamba Allah Waktu yang bertanya barakallahu hik. Pertanyaannya apakah ya bunuh diri atau maksiat atau hal-hal yang terlarang apa itu dengan takdir? Ya. Pertama kita memahami bahwa tidak satupun yang keluar dari takdir. Ya. Yang baik dan yang jelek. Maka di antara iman kepada takdir adalah antuk minabil qadar khairi wa syarri. Beriman kepada takdir baik dan jeleknya. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu dengan takdir. Begitu dalam hadis yang sahih. Ya. Tapi kita harus membedakan antara ya takdir bila ditinjau dari sisi manusia yang relatif dalam pandangan manusia. Yaitu dalam pandangan manusia relatif. Dari satu sisi mungkin baik bagi dia, dari sisi lain tidak baik. Itu kan dalam ya uh, sisi takdir tersebut ya terjadi dan juga dirasakan atau dilalui atau didapatkan oleh seseorang atau manusia. Maka dia merasakan sakit, dia merasakan nikmat, maka merasakan sakit, maka sakit tidak menyenangkan, maka bagi dia tidak baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, nikmat harta menyenangkan, merasa dia senang, baik. Gitu. Tapi juga dalam sisi lain, sebagian malah sakit itu dia merasa tenang. Kenapa? Dia nyaman bahwa inilah di antara sebab mungkin Allah ingin mensucikan diri dia dari dosa-dosa yang dia lakukan. Karena tidak satu pun menimpa seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala akan yang menjadikan kafarat bagi dia. Orang beriman. Dirlatif. Tapi ketahuilah bahwa semua yang datang dari Allah ini takdirkan yang tidak ada yang jelek. Maka tidak boleh menisbatkan kejelekan pada Allah. Wasyarru laysa ilaik. Kejahatan bukan dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan kepada ya makhluk yang kejahatan itu terjadi padanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ya melakukan semua hal itu sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah. Sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah. Pasti ada hikmahnya. Diketahui oleh manusia atau tidak. Ya, maka untuk memahami hal ini kita harus memahami dua perkara yang dengan mengetahuinya insya Allah akan kita tahu jawaban semua pertanyaan seputar masalah ini. Karena hanya redaksinya berbeda. Apakah maksiat dosa itu dengan takdir juga. Yang lain juga apakah iblis kan juga terlaknat kok dengan takdir juga. Ya begitu ya. Kekufuran, maksiat, ya. Dan semuanya. Apa itu takdir Allah juga? Nah, muncul pertanyaan seperti itu karena ada ketimpangan dalam memahami perbedaan antara kehendak Allah secara agama dan kehendak Allah secara takdir. Yang maksudnya adalah iradah syariah dan iradah kauniyah. Jadi iradah itu ada dua. Ya, iradah ada dua. Dan segala sesuatu dengan izin Allah dan kehendak Allah yang terjadi dengan izin Allah, kehendak Allah. Ya. Iradah kauniyah yang sama arti dengan masyiah kehendak Allah. Artinya suatu yang ditakdirkan oleh Allah dan ini pasti terjadi. Irada syariah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah secara syariat. Tapi tidak mesti terlaksana. Ya. Tidak mesti terlaksana. Allah menghendaki iman. Allah menghendaki ibadah. Tapi apakah semua manusia di dunia beriman? Tidak. Apakah semua manusia di dunia ini beribadah? Tidak. Ada yang bermaksiat, ada yang kufur, ada yang munafik dan macam-macam. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hal tadi? Bahwa iradah syariah itu tidak mesti terjadi, tapi pasti dicintai oleh Allah. Kapan itu terjadi? Bila Allah menghendakinya secara takdir, kaunia tadi. Maka terjadi. Tapi iradah kaunia yang berkaitan dengan takdir pasti terjadi, tapi tidak berkaitan dengan apa? Kecintaan Allah. Kecuali bila yang dikehendaki tadi sesuai dengan syariat, maka di situ ada kehendak Allah dan ada kecintaan Allah. Nah, kembali kepada masalah maksiat dan masalah ya dosa. Dibuat maksiat semua dengan takdir Allah. Tapi Allah melarang dari maksiat. Makanya Allah murka. Ya. Bila dilakukan ya dengan izin Allah, tapi Allah tidak mencintai. Allah murka, maka Allah azab dia. Kekufuran Allah menghendaki memerintahkan untuk beriman, maka Abu Jahal kafir, Abu Bakar beriman. Abu Bakar beriman dengan takdir Allah, Allah menghendaki dia beriman, dan Allah perintahkan beriman, maka Abu Bakar beriman, maka Allah mencintai keimanan Abu Bakar. Tapi Abu Jahal, Allah takdirkan, dia kufur tapi Allah melarang kekufuran Allah tidak mencintai wala yardha bi ibadihi al-kufur li ibadihi al-kufur Allah tidak merestui kekufuran bagi hambanya maka pada Abu Jahal terlaksana takdir secara kauni kehendak Allah, maka terjadi dia kufur. Tapi Abu Bakar terpenuhi pada dirinya takdir secara kauni dan takdir secara syar'i. Dia beriman dengan izin Allah dan keimanannya diperintahkan oleh Allah, ya, maka Allah cintai. Maka kesimpulannya tidak semua yang Allah kehendaki, Allah izinkan dicintai. Kecuali bila berkaitan dengan perintah syariat dan tidak semua yang Allah perintahkan secara syariat diizinkan secara syariat itu terjadi kecuali bila Allah menghendaki secara takdir maka maksiat terjadi dengan tapi Allah murka iblis Allah laknat tapi diciptakan oleh Allah tapi Allah tidak mencintai iblis Fir'aun ya diciptakan dia kufur maka terjadi dengan izin Allah tapi Allah membinasakan dia. Begitu seterusnya. Jadi intinya ada hikmahnya. Iblis ceritakan banyak hikmahnya. Kalau nggak ada iblis kita tidak akan berjuang. Tingkatan iman kita tidak akan naik. Kenapa? Nggak ada perjuangan. Tapi kita terus berusaha. Kalau nggak ada iblis, nggak ada penghuni neraka. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang bertaubat. Kena soleh semua nggak ada iblis nggak ada jihad bisa bilillah berarti kalau nggak ada jihad nggak ada mati syahid karena siapa yang akan diperangi kena beriman semua ya. kalau tidak ada iblis nggak ada dosa nggak ada istighfar merugi kita karena orang yang paling mulia di akhirat kala orang yang banyak istighfarnya dan istighfar dari apa mohon keampunan dari dosa kalau orang yang suci itu apa istighfar Kendati demikian istighfar pada bagaikan ibadah. Jadi begitu, semua ada hikmah, maka maksiat, naam, terjadi dengan izin Allah, tapi Allah mengutuk, dan Allah tidak merestui. Ketaatan, kita sholat dengan izin Allah, tapi Allah mencintai, karena Allah perintahkan. Begitu. Jadi tidak semua Allah ciptakan, dicintai. Dan pasti setiap Allah perintahkan, pasti dicintai. Dan tidak semua yang diperintahkan terjadi. Ya. Kecuali bila yang diperintahkan itu Allah kehendaki terjadi maka akan terjadi. Nah, seperti itu. Ya, demikian wallahu alam, mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah ya pencerahan bagi kita semua tentang pembahasan masalah takdir. Mudah-mudahan kita tidak ya eh, bingung dalam memahami masalah takdir ini. Baik, demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته